dalam bahasa Indonesia fitnah itu tuduhan tanpa dasar. Tapi begitu saya mencoba untuk mengartikan doa yang diajarkan baginda Nabi, dibacanya sebelum salam dalam sholat, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Di sini agak bingung saya memahami arti fitnah. Untuk itu mohon dijelaskan. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia tidak bisa mewakili bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa yang kaya sekali. Sehingga satu makna bisa dihadirkan dengan bermacam-macam lafadz. bahasa miskin bahasa Indonesia sehingga banyak diambil dari bahasa-bahasa asing bahasa Arab sendiri kalau bicara tentang tentang fitnah memang bahasa Indonesia itu fitnah adalah orang yang uh, fitnah bahasa Indonesia itu terjemahan daripada buhtan bahasa Arab itu saja fitnah dalam bahasa Indonesia adalah kita membicarakan sesuatu yang tidak pernah terjadi itu namanya fitnah dalam bahasa Indonesia ada orang tidak melakukan sesuatu lalu kita katakan dia melakukan. Berarti kita telah menfitnah dia. Itu kan bahasa Indonesia. Itu bukan bahasa Arab itu. Itu dalam bahasa Arabnya adalah buhtan. Waqad bahattahu. Bahattahu kau telah membuat buhtan. Buhtan itu adalah yaitu berbohong. Berbohong membuat satu jadi ada orang tidak melakukan, kamu katakan melakukan, itu adalah buhtan. Itu bahasa kita adalah fitnah bahasa Indonesia. Adapun fitnah dalam bahasa Arab maknanya sangat luas sekali. Termasuk fitnah yang paling besar adalah syirik. Disebutkan dalam Al-Quran fitnah itu asyaddu minal qatl. Itu adalah Al-Quran. Itu al-qatl. Al-fitnah di sini adalah menyekutukan Allah. Jadi adalah menyekutukan Allah. Jadi atal mula-mula kan diharamkan kita mengadakan peperangan di di, di haram di Mekah. Cuma ada saat kekafiran itu adalah merusak, maka dilakukanlah peperangan di situ untuk memerangi orang-orang kafir. Di saat itu dikritik Nabi Muhammad. Bagaimana Muhammad mengizinkan melakukan peperangan di seperti ini di bulan semacam ini? Melakukan peperangan di bulan haram. Dikatakan al-fitnah tuh kekafiran itu lebih keji daripada perang di tempat ini. Sebab kamu kafir dan kamu buat kerusakan. Jangan berlindung di balik bulan haram, jangan berlindung di balik tanah haram. Sebab kamu melakukan kafiran. Fitnah di sini adalah kekafiran juga disebut sebagai fit, fitnah. Kemudian dosa semuanya juga disebut sebagai fitnah. Ini makanya jangan disamakan. Itu kan fitnah bahasa Indonesia. Supaya yang anda fahami selesai sudah. Itu bahasa Indonesia fitnah. Kalau melihat fitnah di dalam hadis Nabi bermacam-macam maknanya. Termasuk fitnah adalah dosa. Yang menjadikan gelapnya hati adalah dosa. Seperti apa kan tu'radul fitnatu 'alal kulubi'au. kal 'udan. Jadi hati itu akan menjadi gelap karena fitnah. Fitnah di sini mana dosa. Semua dosa adalah fitnah. Jadi hati ini akan menjadi gelap karena fitnah, karena dosa. Kalau kita melakukan dan dosa itu akan menjadikan gelapnya hati seperti pintalan tikar. Audan dan lihat satu demi satu lihat orang mintal tikar itu nggak langsung selembar begitu enggak. Jadi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit sampai nanti menjadi luas lebar. Begitu juga hati ini menjadi gelap itu bukan spontan tapi dengan dosa yang dilakukan nempel. Jadi gelap dosa noda hitam, dosa noda hitam. Ini fitnah. Dan fitnah juga termasuk ujian. Ujian yang menjadikan kita ini uh, berat ujian baik hidup di dalam hidup ini. Dunia ini adalah fitnah semuanya dan dunia adalah fitnah. Ujian bagi kita. Sehingga dalam doa kita Allahumma inna a'udzu min adzabil qabri wa min fitnatil mahya dalam hidup ini ada ujiannya fitnah di dalam dunia ini dan nanti ada fitnah kubur ini adalah ujian dari malaikat mungkar nakin itu fitnah dikatakan jadi banyak makna fitnah itu fitnah mahya fitnatil mamat fitnatil mahya wal mati fitnah dalam kehidupan fitnah di saat mati yaitu saat ditanya oleh malaikat mungkar nakin. Fitnah Masyihid Dajjal. Dajjal itu fitnah ada. Ujian. Dan Dajjal dan alam fitnah. Jadi fitnah itu maknanya sangat luas sekali. Bukan fitnah dalam bahasa Indonesia itu menerjemahkan fitnah dalam bahasa Arab. Bukan. Tidak ada hubungannya itu sama sekali. Tidak ada hubungannya. Jadi itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Sudah biarkan bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Indonesia adalah buhtan. Fitnah dalam bahasa Indonesia adalah dalam bahasa Arabnya adalah buhtan. Dan juga fitnah masuk dalam bahasa Indonesia. Cuman fitnah yang selama ini kita fahami dalam bahasa Indonesia bukan fitnah yang maknanya luas dalam bahasa Arab. Jadi fitnah dalam bahasa Arab maknanya luas sekali. Tapi fitnah dalam bahasa Indonesia itulah maknanya yang selama ini kita fahami. Itu saja. Yang penting jangan kita melakukan fitnah dan jangan sampai kita terkena fitnah baik dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Sudahlah. Dalam bahasa Indonesia jangan kita memfitnah, jangan suka difitnah. Tapi fitnah di dalam bahasa Arab macam-macam. Jangan sampai kita dosa-dosa menjadikan gelap hati kita. Jangan sampai fitnah dajjal menjadikan kita sengsara. Jangan fitnah dalam kehidupan itu dalam kehidupan ini menjadikan kita salah-salah. Jangan sampai di dalam kubur nanti fitnahnya termasuk menjadikan kita menjadi ahli ahli orang mendapatkan seksa di alam barzah. Fitnah di akhirat nanti naudzubillah. Itulah fitnah dalam bahasa Arab maknanya sangat luas sekali termasuk syirku menyekutukan Allah disebutkan adalah al-fitnatu asyaddu minal qatli. Thank you.